Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tad wal Qur'an Demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. بل الذين كفروا في عزة وشقاق Tetapi orang-orang yang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, Orang ini adalah pesihir yang banyak berdusta. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada dia di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, tetapi mereka belum merasakan azabku. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, maha pemberi? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب Atau apakah mereka mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka biarlah mereka menaiki tangga-tangga ke langit. Mereka itu kelompok besar bala tentara yang berada di sana yang akan dikalahkan. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد Sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, dan Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga telah mendustakan rasul-rasul. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب Dan begitu juga Samud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang rasul-rasul. إن Semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja, yang tidak ada selanya. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب Dan mereka berkata, Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. والطير محشورة كل له أواب Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, Serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب Dia Daud berkata, Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ya Dawud, inna إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب Allah berfirman, Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب Dan kepada Daud, kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد Ingatlah, ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, kuda yang membuat aku tersibukan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب Dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertaubat. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang maha pemberi. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. والشياطين كل بناء وغواص Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, وآخرين مقرنين في الأصفاد dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, tanpa perhitungan. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Allah berfirman, Hentakanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. وعندهم قاصرات الطرف أتراب Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Inna Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk. جهنم يصلونها فبئس المهاد yaitu neraka jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. هذا فليذوقوه حميم وغساق Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. وآخر من شكله أزواج Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Para pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap." قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Mereka berkata lagi, Ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار Dan orang-orang durhaka berkata, Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار yaitu Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون Katakanlah, itu Al-Quran adalah berita besar, yang kamu berpaling darinya. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la, malaikat itu, ketika mereka berbantah-bantahan. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين Yang diwahyukan kepadaku bahwa aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين Allah berfirman, Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri? atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. قال فاخرج منها فإنك رجيم Allah berfirman, Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan إلى يوم الوقت المعلوم sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Iblis menjawab, Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku. Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya dakwahku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.